Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd kita lanjutkan bacaan kita terhadap mustalah hadis karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan al-mustahsanah, sesuatu yang dianggap bagus kalau seandainya dia menulisnya. Dalam masalah hadis ada sesuatu yang dianggap bagus, seperti misalkan tanda, eh? Nah, kalau misalkan idhab, nah, titik-titik tanda seru misalkan. Aina aina abuka ya akhi? titik-titik mungkin tanda tanya. Itu termasuk perkara yang dianggap bagus dalam apa penulisan. Apa maksudnya ya? Kita lihat. Berikutnya kata beliau, wa idza marra bi dzikri bi dzikri tabi'in faman ba'dahu mimman yastahiquna ad-du'a na'am kataba rahimahullah dan apabila orang melampaui atau melewati penyebutan tabi'in ah atau orang yang setelahnya yang mereka berhak untuk mendapatkan doa, maka hendaknya dia menulis rahimahullah. Bukan almarhum ya, rahimahullah. Nah, rahimahullah atau Allahu yarhamuh. Seperti itu barakallahu fikum. Berikutnya. Na'am barakallahu fikum an yushira ila nassin ila nassil hadis bima yatamayyazu bihi. Hendaknya dia mengisyaratkan kepada apa? Kepada inti hadis dengan sesuatu yang terbedakan dengannya. Contohnya kalau hadis, antum kasih kurungan. Nah, atau dikasih tanda dua petik. Tanda petik di atas itu. Menunjukkan bahasanya setelah itu nas hadis itu biasanya. Matanya gitu loh. Apa maksudnya ya? Paham antum kurungan? Eh, dua kurung, kurung tutup, kurung buka, namanya kurungan. Paham ya? Seperti itu. Allah musta'an. Kita lihat. Fa yaj'aluhu maka hendaknya dia menjadikan pada tulisan tersebut na'am baina qausain atau menjadikan nas hadis atau inti hadis tersebut di antara dua kaus, dua kurung. Di dalam kurungan itu ada gambarnya itu kan? Antum lihat kurungannya ya kayak gitu. Nah, menunjukkan bahwasanya biasanya itu tahu itu hadis itu loh. Berbeda kalau ayat. Kalau ayat kurungan yang dihiasi dengan bunga-bunga biasanya. Paham ya? Kurungan yang dihiasi dengan intinya dihiasan sedikit. Menunjukkan setelah itu ayat. Jarang sekali penulisannya kurungannya kayak gini. Kalau ayat kurungannya bukan kayak gini. Nah, kalau ayat kurungannya biasanya ada semacam hiasan sedikit. Paham kan ya? Tapi kalau hadis ya kayak gini, kurungan yang polos kayak gini. Au murabba'in atau dua kurung yang bentuknya kayak kotak seperti itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Au dairatain atau dua bulatan. Nah, diletakkan dua bulatan, bulatan pertama untuk awali, di akhir nanti dua satu bulatan lagi. Au nabi dzalik atau yang semisal itu, li alla itu Agar tidak bercampur bi ghairihi fayastabih agar tidak bercampur dengan yang lainnya akhirnya tersamarkan. Apa maksudnya? Antum menulis ayat tidak dikasih tanda sama sekali. Orang ngira hadis. Ini hadis siapa ini? wa taslimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. ada tandanya sama sekali. Ini hadisnya siapa? Orang keliru tapi kalau dikasih bunga-bunga itu yakin itu ayat. Paham ya? Jadi terkadang penting seperti itu. Yang ketiga, an yuranya al-qaida eh, al-muttaba'ah atau apa itu? Naam al al-muttaba'ah atau al-mutsba'ah fil islahil khata. Itu hendaknya dia menjaga kaedah-kaedah yang diikutkan di dalam membenari kekeliruan. Paham ya? Jadi ada dia menjaga kaedah-kaedah yang diikutkan ketika membenari kekeliruan. Karena terkadang lafaznya yang keliru gitu loh. Ada yang keliru, nah itu bagaimana caranya biar tahu kalau itu kekeliruannya gitu loh. Paham belum? Antum misalkan ngecek tulisan mentahkik lah, mentahkik. Mentahkik kitab, meneliti gini, oh ini keliru. Nah, biar tahu kalau orang itu tahu ini keliru itu bagaimana? Apa maksudnya? Tandanya apa kita lihat? Fasaqitu yalhaquhu fi ahadil janibain. Biasanya sesuatu yang jatuh atau yang hilang, sakot. Nah, itu hendaknya dia mengikutkan badannya apa? Terletak di antara dua sisi jadi nanti ada nah barakallahu fikum disendirikan tulisannya yang menunjukkan bahwasannya apa? Itu adalah nah sakot biasanya seperti kausan juga. Seperti kausan biasanya atau murabba'in kotak itu. Diletakkan di bawah biasanya. Di bawah yang ada garisnya itu biasanya. Jadi matan ada garis bawah biasanya kan nah, di bawahnya itu biasanya untuk mentakik biasanya. Wani sakot di bawahnya itu pembenarannya. Au fauq atau letakkan di atas juga bisa. Au tahat atau di bawah musyiran ila makanihi bima yu'ayyinuhu. Dalam keadaan mengisyaratkan pada tempatnya yang dia telah menetapkannya barakallahu fikum seperti itu. Allah musta'an. Kemudian berikutnya wazaid. Nah, zaid itu tambahan. Terkadang antum jumpai tulisan artikel ada yang kelebihan lafadznya. Paham ya? Nah, misalkan udkhul udkhul misalkan. Posisinya bukan masalah ya. Ini berlebihan, ada lafadz yang berlebihan itu loh. Tambahan itu Itu bagaimana? Wazaid nam yastabu alaih min awalil kalimah. Adapun kalau tambahan itu dihapus dari awal kalimat. Nam ilal akhirah sampai akhirnya nam bi wahid maksudnya dihapus itu maksudnya dia dihapus bisa diartikan diartikan dengan apa ditandai. Ditandai di garis nam sejak awal kata sampai nam akhir kata atau ditulis dengan sisipan tulisan yang baru. Nah, baru tapi dengan satu khat khotnya yang sama, yang kira-kira nanti enggak tersamarkan. Apakah ini tambahan ataukah bukan? yang yantamisa ma tahtahu, agar tidak terhapus yang di bawahnya. Fayukhfa 'alal qari' akhirnya tersamarkan bagi pembaca. Ini tambahan atau bukan itu loh. Nah, kalau ada tambahan biasanya ya hampir mirip kalau di Indonesia itu di tulisan Indonesia itu ada angka 1 di bawah NB nambah. NB nambahan artinya apa? NB Nah, biasanya kan kalau ada tulisan artikel bahasa Indonesia harus ada garis kemudian NB, titik dua. NB itu nambah bukan? Eh? Apa? Notebook. Nah, itu notebook, tapi kalau kita nambah itu aja. <laughs> Paham ya? Ini ya, tambahannya, ini ya, tambahannya itu biasanya. Naam. Allah musta'an. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Wa idza kana zaidu katsiran, kalau seandainya tambahannya itu banyak, Kata baqabla awal kalimah minhu la Wa ba'da akhir kalimah minhu ila tarfa'ani qalilan an mustawa as-satr. Maka kalau tambahnya itu banyak, hendaknya dia menulis sebelum awal kata itu dengan lafaz la. Karena juga kurang biasanya ini cuma ringkas atau disingkat itu biasanya. Dan setelah akhir kata itu ditulis dengan ila. Nah, ila akhirih biasanya kalau panjang itu ya kayak gitu biasanya. Ila akhirih atau semisalnya. nah Tapi tulisnya itu agak naik sedikit dari apa? Dari Nah garis rata-rata itu. Jadi ada dari agak nulisnya nggak di atas garis persis tapi agak naik sedikit. Nah Ini memang harus butuh contoh ya. Butuh contoh tapi ini secara global kita baca aja. Wa idza kanat az-ziyadatu bitakrari kalimatin syutibatil akhiratu minha. Kalau seandainya tambahan tersebut <coughs> dengan mengulangi kata, katanya kok terulang, katanya itu terulang barakallahu fikum, maka apa? Nah, maka yang akhir tersebut yang dihapus, jangan di awal. Karena terkadang antara yang awal dan yang akhir itu yang digunakan justru yang apa? Justru yang awal gitu loh. Cuman terulang, yang terulang itu yang dihapus. Nah, kecuali ada kecualinya. Illa an yakuna laha silatun kecuali kalau ada keterkaitan bima ba'daha dengan setelahnya. ha Nah, fayustab awal maka yang dihapus yang pertama. Fayustab al-ula yang dihapus yang pertama. Contohnya Idris Idris Zaidun eh, Idris Idris Naam fil fasli misalkan. Kalau bukan taukid maksudnya ya. Terulang seperti itu kan ada keterkaitan itu, makanya yang dihapus yang pertama. Paham ya? Yang dihapus yang pertama biar jelas oh Idris fil fasli gitu loh. Nah, biasanya kalau dihapus yang kedua kan ada tanda seakan-akan ada, ada ada tanda spasinya tanda tanda apa istilahnya pemisahnya gitu loh. Jadi yang dihapus yang pertama saja biar gabung langsung gitu. Misal an yukarrar Naam Nah, misal an yukarrira kalimata 'abdin fi 'abdillah. Seperti misalkan na'am pengulangan kalimat apa? Abdun pada lafaz Abdullah. Au imru'un pada lafaz apa? Fi imri'in mukminin misalkan terulang itu. Maksudnya lafaznya dua kali gitu. Fa yustabul ulama maka yang pertama itu yang apa? Yang dihapus. Abdun Abdullah berarti yang pertama yang dihapus biar langsung ketemu Abdullah langsung gitu loh. Paham maksudnya nih? Ya, secara global seperti itu. Ada banyak keempat insyaallah taala pada pertemuan yang selanjutnya باذن الله taala. Alhamdulillahirabbil alamin.